Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaik buat Anda. Saya Ubi kembali hadir untuk Anda hari ini untuk kajian kitab Riyadu solihin karya Asyik Imam An-Nawawi bersama narasumber Bapak Dr. K. Haji Syamsul Ma'arif MA. Assalamualaikum Pak K. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Anda ya? Alhamdulillah Sehat Mas Ya tentu <laughs> Sehat ya. Dan uh, kita kembali untuk bahas kita beriadu Solehin lagi ya Masih Masih Masih, masih. Tentang ya. apa sekarang? Masih melanjutkan ya? Masih yang kemarin Ya Dan uh, kita persilakan untuk Bapak Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif Untuk menyampaikan materinya hari ini Silakan Pak Kiai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pendengar Ras FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Sore hari ini kita dapat kembali bertemu melalui udara Ras FM dalam kajian kitab Riyadhus Salihin. Langsung saja kita akan meneruskan kajian pada eh, dari minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda kata Rasulullah Idza tawaddo al abdul muslimu awil mu'minu faghsala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin. Idza tawaddoa manakala berwudu. Siapa al-abdu hamba al-muslimu yang muslim, hamba muslim awil mu'minu atau hamba mukmin faghsala maka kemudian mengusap at membasuh Fagosala maka kemudian membasuh wajhahu wajahnya Wajahnya abdun Khoroja maka akan maka keluarlah min wajhihi dari wajahnya abdun tadi. Iya. Apa yang keluar? Kullu khati'atin Iya. Setiap kesalahan dosa. Iya, ya? setiap dosa kesalahan. Iya, iya. Ya. Jadi ini menerangkan keutamaan eh, keutamaan wudhu ya. ya. Jadi ya. orang yang wudhu hmm. ya baru membasuh wajahnya saja, ya. maka akan keluar kesalahan dosa ya, ya dari wajahnya. Ya, ya. Itu membasuh wajahnya. Ya. Nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i. Ya apa saja yang pernah dilihat oleh matanya. Ya. Ya. Jadi kesalahan dosa <laughs> yang pernah dilihat oleh matanya. Ya kalau gitu Mas Sobi kita... pernah <laughs> maksiat mata? Kalau gitu <laughs> jangan tanyakan itu kepada saya saya jadi malu. Tapi pernah melihat-lihat ya pernah melihat-lihat. Ya di Jakarta ini sulit untuk menghindar iya. karena godaannya banyak. Tapi kan ada wudhu ya. ya. Tapi begini ada kaidah begini ada hadis salah satu Apa hadis itu Pak Kiai? an-nadratul ula laka hmm. wasaniyatu alaika. Hmm. Jadi an-nadratul ula hmm. penglihatan yang pertama itu laka, rezeki nomlo itu namanya. <laughs> ya nggak apa-apa. Tapi wasaniyatu alaika. Udah lihat cantik, kalau oh, dipelototi. Hmm. Ya ini yang alaika ini. Hmm. <laughs> Ya. Jadi eh, itu yang menimbulkan dosa ya. Ya. ya. Jadi apa yang telah dilihat oleh matanya ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma'. Jadi ya. uh, dosanya itu uh, hancur, hilang, hmm. lebur bersama tetesan air. Ya, ya. ya setiap atau akhir dari tetesan air. Ya. Jadi setiap kali air mengalir dalam muka itu hmm. dosa-dosa hmm. yang ada di mata itu ya. uh, bahasa Jawanya itu logrok. <laughs> Logrok gitu, itu Apa hancur, itu? ya. Oh, hancur. Luluh gitu kan Luluh, iya. hancur ya. ya. Fa'idha ghasala yadaihi manakala membasuh abdun tadi. Hmm. Kalau bahasa pesantren harus dimaknai satu persatu. Ya. Fa'idha maka apabila membasuh siapa abdun yadaihi akan kedua tangannya. Hmm. Gitu kan? Hmm. Khoroja maka keluarlah min yadaihi dari kedua tangannya itu yang keluar apa yang keluar kullu hmm. khotiatin seluruh eh, dosa, uh, ya. dosa atau kesalahan. Hmm. Jadi ketika membasuh tangan maka keluarlah dosa-dosa hmm. ya. Yeah. Karena batu syadha yadahu ma'al ma'i. Yeah. Yaitu hmm. ada ketika apa? Me, hmm. ini namanya apa ini tangan jari. Ma, ya jarinya itu me, melebarkan gitu hmm, gitu kan. Hmm. Itu bersama air au ma akhiri qatril hmm, ma'i hmm, hmm. atau tetesan, ya. eh, bersama akhir tetesan hmm, air. Ya, jadi ketika kita membasuh wudu e, eh, bagaimana ya, nih? Tadi membasuh tangan, tangan ya. Berarti ketika kita uh, air itu memasuk uh, ke dalam sela-sela jari, sela-sela jari hmm. itu tetesan-tetesan sambil berbarengan dosa kita. Mm -hmm. Brol, brol, brol. <laughs> Ya. Faida ghasala manakala membasuh rijlaihi Faida ghasala maka apabila membasuh siapa adam rijlaihi akan kedua kakinya kharajat maka keluarlah kullu khati'atin seluruh dosa-dosa atau setiap dosa hmm. kesalahan masyad hari jelahu ma'al ma'i. Masyad hari jelahu di mana eh, yang telah dilakukan oleh kaki hmm. ya. Yang kaki ini kan berjalan. Yeah. Ketika kaki itu berjalan untuk digunakan dalam kemaksiatan, uh -huh. ya kan? Hmm. Maka eh, akan apa rontoklah dosa-dosa. Hmm. Ya. Ya. ya. Jadi seperti itu, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh tangan, tangan ya. dosa ya, oleh ya. yang dilakukan oleh kaki, hmm, hmm. semua rontok bersamaan dengan air wudhu tersebut. Jadi khuruj uh, eh, ma'amail wudhu. Au ya. ma'a akhiri qatril ma'i hmm. atau Bersama. berbarengan dengan akhir dari tetesan air tersebut Ya, yeah. hatta yakhruja naqiyan minadz oh. sampai keluarlah dalam keadaan naqiyan. Hmm Nakian itu bersih hmm. minal dunub dari dosa-dosa. Ya, jadi sayang sekali ya kalau kita tidak ya. berwudu. <laughs> ya, apabila apalagi kita akan dilaksanakan kesunahan-kesunahan itu. <laughs> Kesunahan-kesunahan wudu misalnya eh. mencuci tangan terlebih dahulu berkumur eh. ya. Uh, eh. istinsyak tahu istinsyak? Ya. Istinsyak itu apa ya? kalau bahasa pesantren itu nyesep, nyesep. banyuir <laughs> ya jadi memasukkan uh, air ke dalam hidung lalu disedot di, di ditarik ya, ke dalam gitu kan. ya. di dalam ya. ya itu namanya istinshak hmm. nah sunnah-sunnah itu uh, artinya menyempurnakan wudhunya maka dosa kita uh, eh, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi hadis ini memberikan pengertian bahwasanya yeah. Iya. jalan menuju kebaikan itu itu adalah banyak. Yeah. Kebaikan itu tidak hanya sekedar hmm. uh, pahala, tetapi ketika kita bisa dilepas, dihindarkan dari kemaksiatan, dibersihkan hmm. dari dosa itu bagian daripada hmm. kebaikan. Eh, Pak Kiai, uh, Kif, barangkali mungkin bisa dijelaskan juga uh, Az-zunub tadi yakhruj naqiyya itu apakah as uh, eh, atau al-kabair? Oh, iya. <laughs> Ini dijelaskan di dalam salah satu kitab <laughs> syarahnya ya, Dalilul Falihin bahwa yang diampuni dosanya itu adalah as-saghair, dosa-dosa hmm. kecil. Yeah. Kalau dosa-dosa besar itu hanya akan diampuni oleh Allah melalui satu cara, hmm. yaitu dengan cara taubat. Ya, ya. Dan itu misalnya banyak yang berkaitan dengan hal ini dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan puasa itu. Betul sekali. Uh -uh. Silakan Anda bisa bergabung di acara ini. Telepon 8291710, SMS 0817195955. Kami masih menanti telepon dan SMS Anda. Pak Kiai kaitannya dengan bulan Ramadan. Uh, ini adalah bagian yang uh, juga beriringan sebetulnya ya se hmm, hmm. seirama artinya wudhu kita lakukan juga di bulan suci Ramadan. Apakah memang ada perbedaan apa keistimewaan begitu selama bulan Ramadan untuk wudhu sendiri? Ya, dalam bulan Ramadan itu sendiri juga bagian daripada ibadah yang eh, salah satu manfaatnya adalah menghapus kesalahan dosa kita, yeah. terutama dosa-dosa kita yang telah lewat. Yeah. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang uh -huh. sangat populer itu. Yeah. Man soma dan imanan wahtisaba hufiro lahu ma taqaddama min dambih. Ya. Siapa saja yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan karena iman dan ikhlas mencari ridha Allah, dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Amin. Jadi sebetulnya Allah itu betul-betul Rahman Rahim gitu, kan? gitu kan. ya. Kita buka dulu telepon Pak Kiai iya, ya. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa sore? Selamat sore dengan Bu Ade di Bekasi Ibu Barat. Ibu Ade di hmm, Bekasi hmm, mana Ibu? Ade. Bekasi Barat. Bekasi Barat. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ade? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Lagi ngabuburit? Iya. <laughs> Uh, ini maaf mau tanya dulu pertanyaannya boleh apa aja ya Pak Iya oh, silakan. Oh, mudah-mudahan. <laughs> Eh, eh, silakan. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Uh, yang pertama saya ingin tahu uh, saya dulu pernah bertanya mengenai sholat uh, fajar mm -mm. Uh, sama dengan sholat ba'diyah subuh eh qobliyah, qobliyah subuh. Uh, uh. Nah yang ingin saya tanyakan uh, kan ada beberapa Kobliyah ya Pak Ustadz selain mm -hmm. subuh misalkan isya, zuhur. Mm -hmm. Nah, itu kalau Kobliyah itu dilaksanakannya sebelum azan atau oh, yeah. Iya. sesudah azan yang mm -hmm. pertama itu. Terus yang kedua bagi kaum perempuan Uh, saya kok cenderung uh, sholat tarawih di rumah itu pahalanya bagaimana Pak ya, Ustadz? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sholat Kobliyah subuh. Iya, jadi sholat qobliyah subuh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Aha. Dalam dalam istilah sunnah ya yang mengiringi sholat fardu rawatib, di dalam ya. ya. rawatib itu dalam sholat subuh disebut hmm. dengan uh, sholat sunnah fajar. Yeah. Nah itu sama saja sebetulnya hmm, hmm. qobliyah maupun sholat sunnah fajar. Tetapi pada rawatib yang lain hmm. disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Hmm. hmm, hmm. Nah Eh, masing-masing juga dilakukan ada yang sifatnya betul-betul apa e, sunnah muakkadah hmm. ada yang tidak muakkadah gitu ya ada yang sangat e, yang betul-betul disunahkan gitu ya. Nah, ini kalau yang qobliyah subuhnya bagaimana ini? Yo, sangat luar sangat, biasa ya. itu. Dia dia dia uh, eh, muakada ya. Iya, iya, muakada betul itu. Iya, iya. <laughs> Bahkan pahalanya itu pokoknya kalau dibanding dengan apa yang ada di dunia dan uh -huh. langit seisinya bumi seisinya itu tidak kalah itu ya. itu iming-iming Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu eh, pekerjaannya apakah di uh, sesudah waktu subuh atau bagaimana sudah masuk waktu ya? Iya, tentu kalau sebaiknya kan kita ini dalam mengerjakan eh, sholat, ya tentu ada azan. Setelah azan baru sholat ya, sunnah. Ya. Tetapi ketika tidak azan pun tidak mengapa asal eh, sudah masuk, masuk waktu. waktu gitu ya, kan. artinya sudah masuk waktu. Eh, tetapi ya <laughs> sebaiknya setelah ya. azan gitu ya. Baik, eh, pertanyaan yang kedua mengenai eh, sholat apa tadi saya lupa mengenai pertanyaan yang kedua ini Pak Kiai. Ya sudah itu tadi sholat sunnah fajar kan? Sholat sunnah fajar dengan uh, subuh eh, eh dengan Qobliyah iya. Ba'diyah ya. tadi dilakukan setelah adzan apa sebelum adzan. Hmm. Nah, seperti itu. Baiklah. Kembali 8291710. Kemudian ada SMS yang ingin bertanya juga. Pak doa untuk uh, berbuka puasa Allahumma lakasum tuwa bika amantu dan seterusnya apakah ini dari hadis uh, doif apa ada doa yang lain dan uh, doa apa yang diajarkan oleh Nabi? Iya, e, doa doa itu doa ada kalanya e, maksur, ada kalanya doa itu yang penting e, isinya baik itu hmm, hmm. Ya kan? Jadi yang penting isinya baik doa apapun kita berharap kepada Allah ya kan sesuai dengan keinginan kita dan isinya juga tidak berlawanan dengan fitrah manusia. Bahkan mungkin kita, tidak tidak syirik gitu ya. Ya, ya tentu orang misalnya doa <laughs> ya kan yang baik-baik ya. ya ya itu doa apapun hmm. bisa dilakukan. Ya, soal doa atau tidak doa bagaimana? Saya tidak tahu persis kedudukan hadis dari dari sini ya, hmm. kedudukan hadis. Uh, Tapi dipelajari lah sebetulnya ya. Kenapa? Uh, mesti dipelajari oleh eh, sahabat kita yang bertanya nih ya. Oh iya tentu. Silakan ditelusuri oh, gitu ya. Ya, ya Allahumma lakasum tu wa bika amantu. Ya eh, dari sisi isinya sangat baik sekali. Ya. Eh, Saya eh, meyakini betul bahwa itu sudah dibaca karena ini sebuah tradisi yang sudah lama dibaca oleh ulama-ulama hmm. kita. Hmm. Ya kan? Tentu saja Jadi mendasar maksud, ya. tentu ya maksud. Ya. Eh, hadis eh, doa ini dari ulama, ulama juga dari ulama-ulama terdahulu, ya, ya kan, hmm. sudah dibaca. Mudah-mudahan saya belum mengecek langsung, hmm. termasuk hadis soheh apa bukan. Ya. Uh -uh. Nanti uh, mungkin dikabarkan dan sahabat uh -uh. mungkin juga Anda bisa mempelajari apa apa uh, menelaah lebih jauh ya. Betul, ya. Pada mustalah hadisnya, hmm. kemudian pada perawinya dan matanya begitu pakai ya. Hmm -mm. Baik, kemudian silakan kembali telepon 8291710. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sore, Pak? Pak Sanwani. Pak Sanwani. Betul. Di mana hmm. nih Pak Sanwani? Di warung buncit. Jalan atau di rumah? Di, lagi di jalan. Eh, di jalan. Silakan Pak Sanwani. Ya, mau nanya masalah sholat. Iya. Nabi kan mengatakan orang laki itu sholatnya abdulnya di masjid. Hmm. Sedangkan perempuan abdulnya di rumah. Ini pertanyaannya tadi perempuan. Iya. Bagaimana kalau Lupa. istri saya, ya. sholatnya sholat terawihnya di masjid. Iya, iya. Ah, ah. Betul, ah, apa ya? Iya, betul, iya, iya. betul ya. Saya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini ini sambungan dengan Pak. Oh iya, yang tertinggal Ibu Ade tadi ya. Saya sudah ya, eh, Bu. Ibu Ade tadi ya. Bu Ade iya, iya. Soal salat tarawihnya dia lebih suka di rumah Betul, gitu. betul. Kelupaan tadi satu pertanyaan iya. bahwasanya eh sebetulnya laki-laki perempuan itu punya hak yang sama hmm. untuk mengerjakan ibadah yang berkualitas tentu. Hmm beribadah yang berkualitas di dalam sholat itu ya tentu di masjid yang diikuti oleh orang banyak hmm. itu kan tetapi manakala menimbulkan fitnah hmm. maka lebih baik di rumah gitu kan hmm. hmm. ya jadi dulu di Mekah itu pun dilarang perempuan hmm. datang ke masjid karena e, lampu masih belum ada hmm. ya kan bahayanya besar gitu kan hmm. e, fitnahnya besar tetapi ketika jalan sudah apa sudah terang gitu aman hmm. tidak ada fitnah nggak apa-apa ya itu sama punya hak yang sama hmm. seseorang perempuan untuk mengikuti sholat jamaah yang yang diikuti oleh orang banyak. Hmm. Itu kan. Soal pahala mungkin bedanya nanti jamaah atau tidak berjamaahnya ya Pak Kiai ya. Iya, jamaah apa tidak jamaah. Jadi yeah. pahala itu sebetulnya urusan Allah gitu yeah, kan. Yeah. Kita tidak tahu, tidak bisa mengukur, menakar e, banyak dan sedikitnya pahala karena itu eh, diukur dari tingkat keikhlasan seseorang. Iya. Uh. Gitu ya. Baik Pak Sanwani begitu ya. Jadi e, afdolnya ya tentu saja di masjid mm -hmm. ya. Begitu. Kalau tidak ada fitnah. Kalau tidak ada fitnah, iya, Pak. Iya. Kalau ada fitnah Oh, ke masjid kok tandanya luar biasa mendingan di rumah aja itu kan. <laughs> Iya kan? Sudah mulai fitnah. Kan, iya, kita kan lihat kalau sholat tarawih itu oh dari rumah misalnya hmm. eh, mekenanya hanya dilipat gitu ya hmm. dia pakai celana jin gitu kan hmm. eh, pakai kaos gitu kan dandannya minor itu mendingan sholat di rumah aja itu gitu fitnah, kan sudah, nah itu maksud itu ya. saya fitnah seperti itu iya, iya. pakai ada sms pakai iya. oke eh, saya di uh, Adi Setiawan di Kemayoran Baru uh, di Kemayoran maaf apakah sah puasa seseorang jika orang itu tidak makan sahur <laughs> nggak makan dah Kiai. <laughs> yang ada laparnya luar biasa ya. Kasihan, kasihan. Jadi begini, yeah. sahur itu uh, sunnah. Iya. Artinya sunnah itu manakala dalam pendekatan fikih, manakala dikerjakan mendapatkan pahala. Hmm. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Hmm. hmm, hmm, hmm. Jadi jadi di dalam sahur itu diceritakan dalam hadis ter terdapat sebuah barokah. Hmm. Jadi disitulah keberkahan. Apalagi kalau kita ini sahur, hmm. artinya karena kita bangun, hmm. gitu kan? Bangun, disitulah kita bisa memanfaatkan dalam waktu sahur untuk senantiasa memperbanyak membaca istighfar. Hmm. Inilah amalan-amalan para sahabat. Hmm. Wabil asharihum yastaghfirun. Hmm. Wabil ashari pada waktu sahur hum mereka para sahabat yastaghfirun senantiasa membaca istighfar. Iya, iya. Jadi waktu sahur kok banyak-banyak SMS <laughs> iya makanya ibadah Ramadan itu akan lebih utama ketimbang dia ibadah atau SMS-an kan gitu. Ya. Iya. kan SMS aja nih sekarang. Kembali telepon ya 8291710. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya Pak Ustaz. Ya, dari hmm. siapa ini, Mbak? Uh, saya Ibu Hadi. Ibu Hadi di mana nih? Di Pamulang. Pamulang. Silakan Bu Hadi. Mau tanya kalau mengajarkan anak kita so apa puasa, mm -hmm. itu baiknya gimana sih Pak Ustaz? Mm -hmm. Saya punya anak kelas 1 sama kelas 2 SD. Kelas satu 1 ya. Uh, saya udah uh, tiga hari awal kemarin mereka sempat kuat tuh sampai mm -hmm. maghrib alhamdulillah walaupun uh -huh. dengan tangisan-tangisan haus-haus di siang hari. Yeah cuma saya suruh tidur gitu kan habis sholat saya suruh tidur bagaimana caranya yang baik ya uh, uh, tapi karena pas sudah masuk sekolah justru uh, di diinformasikan ke mereka bahwa sebenarnya anak-anak boleh setengah hari gitu uh, hmm. jadi mereka bingung nih sebenarnya kok katanya di sini boleh tapi mungkin uh, kata mama kok sampai maghrib aja bagusnya hmm. hmm. gitu. Ya, iya, iya. Iya, iya. Terima iya. kasih Bu Hadi Pamulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belajar nih sebetulnya ya. Iya. Nah, kita ini memang eh, disarankan untuk melatih, membiasakan puasa, hmm. memberikan pelajaran kepada anak-anak. Hmm. Tidak hanya sekedar puasa, tentu sholat, ibadah yang lain gitu hmm. kan. Sudah terbiasa. Jadi puasa untuk anak-anak ini ya sekuatnya, hmm. tapi jangan dipaksakan. Kamu harus puasa hmm. sampai maghrib teng gitu kan. Yeah. Jangan. Kalau kuat silahkan, kalau enggak ya dapatnya jam berapa aja gitu Jadi, karena memang <laughs> eh, anak-anak e, itu belum terkena taklif belum yeah. belum terkena kewajiban melaksanakan ibadah hmm, hmm. puasa hmm. tetapi kalau dilatih dilatih dilatih diharapkan nanti sudah tidak kaget lagi hmm. orang berpuasa oh sudah mencintai hmm. yang penting anak-anak itu punya rasa cinta kepada ibadah hmm. baik sholat puasa gitu kan seneng gitu kan hmm. e, itu sudah seneng nanti satu saat ketika dia usia balik udah terbiasa. Kalau senangnya itu mestinya dilatih juga kali ya, Bang. Iya, karena sudah terbiasa hadiah, gitu ya. melihat orang lain juga pada puasa, hmm, hmm, hmm. ya kan? orang bagaimana senangnya sahur, hmm, hmm, hmm. orang merasa nikmatnya berbuka, hmm. dia merasa ke, me, merasa kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi muru muruk-muruk akum bisaum gitu ya, bukan <laughs> Iya. dengan puasa, dengan sholat, dengan yeah. apa apa saja yeah, iya, yeah, tentang yang... kebaikan itu yeah. diberikan nah, perhatian. Nah, ini tadi mungkin uh, tipsnya Pak Kiai bisa nggak untuk untuk Ibu Hadi? Karena kalau tadi dikatakan melalui uh, sekolah ini bilang setengah hari boleh tapi ibu bilang baiknya satu hari baik boleh ya hari, ya? sama ya? aja artinya uh, setengah boleh itu ketika memang anak itu tidak begitu kuat -hmm. merasa terberatkan dengan yang puasa itu bukan cintanya ya yang penting rasa cinta kepada puasa dulu karena itu adalah latihan-latihan. Hmm. Kalau sudah kuat sampai maghrib akan lebih baik gitu kan. <laughs> yeah. Kalau tidak ya tidak mengapa iya, gitu yeah, kan. Ya hmm. kalau satu dua hari ini tidak apa sudah puasa kemudian dia tidak kuat mungkin dua hari akan datang puasa lagi iya. gitu ya. Insya Allah sekarang anak-anak saya juga dulu umur apa artinya kelas 2 SD sudah sudah kuat satu bulan Hmm, ya, luar kan? biasa ya, anaknya ya. Pak Kiai sih masalahnya. <laughs> Iya, artinya ya anak-anak sekarang kalau diberikan contoh yang baik, ya, saya iya, kira ya. ikut baik. Kalau ya. bapaknya badung ya <laughs> susah. ya. Ibu bapaknya dulu nih ya. Ah. kembali delapan dua sembilan tujuh Kembali 8291710. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih Mas? Dengan Pak Hasim. Pak Hasim, apa kabar Pak Hasim? Di mana nih? Alhamdulillah ini lagi sekarang di jalan gitu. Di jalan ya? Menuju ya. rumah. Menuju rumah Pak Hasim. Ya, kebenaran lagi di tempat parkir. Oh, hmm. Oh, macet nggak nih sebetulnya jalan-jalan di dekat situ? Oh ya. mau enggak belanja ya? ini. <laughs> belanja ya, silakan Pak Hasim. Ya, maaf saya, saya mau nanya. Uh -uh. saya pernah ya bukan pernah lagi kadang sering gitu. Uh hmm. -huh. Lihat eh, perempuan salat, uh -uh. tapi yang kan kelihatan itu, hmm. uh -uh. kakinya dibuka itu. Apanya pak yang kelihatan? Kakinya itu. Oh kakinya. <laughs> Kan tapak kakinya kelihatan saya di yeah. belakang itu. Yeah. Mm. Itu gimana? Apa saya perlu nutup? Padahal itu lagi salat. Ya, atau ya, ya, ya, habis selesai sholat saya ya, ngomong atau gimana ya. gitu. Pak Pak pa Hashim, Anda melihatnya Anda di belakangnya atau bagaimana ini kan sholat? Ya, kadang-kadang juga pas saya lepas lewat. Oh, lewat. Saya oh. pikir Anda sholat di belakangnya. Enggak. enggak. <laughs> Baik, Pak itu saja ya. Enggak, ada satu lagi. Ada satu lagi? Ya, ini masalah buka puasa. hmm, maaf ini tapi ya Ustaz. Eh, khusus untuk orang yang udah bersuami atau beristri itu. Itu orang berbuka puasa uh, apa namanya sambil nunggu beduk kan uh habis waktu maghrib datang kan hmm paling enggak makan korma atau apa gitu. Hmm. Dan khusus orang yang udah berkeluarga kok itu enggak langsung makan hmm. E, itu hasilnya hubungan antara suami suami istri gitu <laughs> itu gimana gitu iya, iya. aduh apa, apa membatalkan puasanya itu apa melanggar ya, yang ya, ya. yang orang nggak boleh mengonsum <laughs> waktu siang itu. Iya iya iya iya. Baik Pak Pak Hashim, terima kasih Pak iya. Hashim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dibuat-buat apa memang benar <laughs> Bisa jadi. Bisa jadi. Pak, yang pertama dulu Pak Kiai ini mengenai eh, apa namanya tadi auratnya kelihatan. Iya. Iya, kalau memang tidak apa eh mengundang fitnah ya bisa saja dilakukan gitu tapi ya agak agak kurang ya? agak, ya agak susah terlalu peka ini ya, iya, terlalu peka tetapi ketika kita melihat seperti itu hendaknya kita ingatkan nanti setelah itu aja setelah ya setelah itu nanti nggak apa-apa misalnya kok tidak anu ya tidak tidak mencukupi persyaratan suruh mengulang iya, sholatnya iya, mbak ya, nah, gitu ya, ya dikasih ya bahwa ini keliru ini salah ini Kata ada si mbak kok perhatian sekali bapak iya <laughs> ya. Sebab kalau dia bisa aja uh, salah persepsi dikiranya iya, mau salah apa persepsi. gitu kan. Iya iya. Uh, uh, uh. Jadi harus dengan cara uh, yang baik tentu tentu saja ya benar, akhlak benar, dengan akhlak ya. iya. ya. Baik kemudian mengenai uh, kalau bersuami dan istri itu tadi berbuka puasa biasanya dengan kurma ini sekarang <laughs> berbuka puasa dengan ah ini ada ada saja ini. <laughs> Iya. Uh, prakteknya gimana itu ya? <laughs> ya kita ini kan puasa itu kan menghindarkan e, hawa nafsu gitu kan. Yeah. Iya. E, bisa ditunda itu sih. Ya bisa ditunda masa pas itu nunggu beduk langsung. <laughs> ya. Ya sebaiknya buka aja dulu, buka aja dulu sholat. Bahkan diajarkan bukan itu kan, Ya, kurma juga, gitu ya. Eh, tidak baik itu, walaupun tidak melanggar, iya. artinya iya. tidak kena kafarat, kita gitu kan eh, orang yang melanggar dalam keadaan puasa lalu berhubungan suami istri tahu yeah. betul gitu ya hmm. itu kan dendanya besar hmm. dapat kafarat pada saat nah, berpuasa nah, tapi kalau saat ah. nah, ini kan sudah masuk sudah masuk sudah masuk berbuka maghrib, ya nggak apa-apa walaupun hmm. belum minum belum apa tapi gitu memang kan. secara akhlak nggak eh, bagus ya sama sekali saya kira harus ditinggalkan itu <laughs> oh, bisa bisanya tega bisa bisa tiga ya? tiganya nih buka puasa nih <laughs> iya, Ya masa saya ada etika jadi yeah, iya. kita ini uh, dalam hal hubungan suami istri juga ada etika-etika yang baik ya, gitu ya. kan. Baik Pak Kiai ini sebelum kita break lagi uh, Pak Kiai uh, bagaimana yang baik untuk berdoa di Ramadan agar doa kita uh, diijabah oleh Allah. Iya. Doa baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan supaya diijabah oleh Allah itu e, banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yeah. Baik secara zuhir hmm. maupun secara batin. Artinya secara batin ya tentu kita harus membersihkan dosa-dosa kita gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Secara zuhir sebagai persyaratan ya uh, ada beberapa hal yang harus dipenuhi misalnya hmm. kita dalam keadaan suci itu kan hmm. kita berdoa menghadap kiblat kita mengucapkan hamdalah, membaca solawat, hmm. membaca istighfar dulu gitu kan, hmm. itu etika-etika berdoa, yeah. ya kan? Uh, Jadi kita lakukan Allah, dengan dengan eh, adabnya ya. Eh, ada ada adab adab adab berdoa. Soal doanya apa saja ya? Doa doa itu memang ada doa yang yang disebut doa doa mas maksur, mm -hmm. ada yang memang doa itu mm -hmm. uh, dibuat oleh para ulama tetapi hmm. esensinya sama hmm. baiknya artinya ya sama permintaan kepada Allah yang sangat mulia gitu kan gitu. ya dua-duanya bisa dilaksanakan begitu ya baik doa yang maksur yang maksur itu doa yang secara teks disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah hmm. hmm, sama-sama baik. lah Oke kita akan uh, buka lagi telepon ya karena banyak sekali uh, telepon masuk kemudian SMS juga banyak yang masuk. Saya buka SMS dulu deh. Pakai tanda adakah ciri-ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang di Cibubur? Iya. Eh orang yang diampuni dosanya oleh Allah tandanya adalah tiap hari kelihatan semakin eh, tambah kebaikannya atau eh, orang itu semakin apa rajin beribadah rajin melaksanakan amal-amal yang soleh gitu kan artinya ya nampak betul bahwa dia betul-betul memperbaiki eh, perilakunya memperbaiki ibadahnya untuk menuju yang lebih baik itu tanda-tanda yang yang bisa kita amati gitu kan bukan karena dilihat wajahnya itu wajahnya bersih banyak wajahnya bersih <laughs> eh, banyak dosanya katanya iya. maksiat mulu iya kan orang kadang-kadang mulai wah ini oh, bersih nih eh, eh, eh, eh, banyak oh ini orangnya oh hitam ya dosanya banyak belum tentu <laughs> gitu kan jadi kelihatan dari perilakunya iya gitu, iya kan. iya Baik, kemudian ada pertanyaan juga dari uh, tidak bernama ini. Pak Kiai, apa benar kalau kita sedekah itu sampai menjual rumah sementara kita mengontrak, apakah itu menzolmi diri sendiri Pak Kiai? Sekali lagi baca coba. Pak Kiai, uh, apa, apa, apakah benar kalau kita sedekah itu sampai menjual rumah sementara kita mengontrak? Iya. Ya, artinya begini, kalau kalau kita sedekah sampai lebih dari itulah. Gitu. Iya, gitu. artinya kita ini dalam segala hal baik beribadah apa saja ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya kan hmm. melewati batas maksudnya, hmm. melewati batas di luar kemampuan kita. Kita beribadah itu ya ya ya normal sebagaimana ke kemampuan kita gitu kan. Hmm, hmm. Jangan dipaksakan saya mau pergi haji tapi mau ngutang gitu hmm, kan. Ya nggak usah seperti itu. Ya. Saya mau sodako jual rumah dulu nggak biar bisa. saya ngontrak nggak bisa itu. Jadi ya sebagaimana orang hidup layaknya. Hmm. Kita sodako kalau ada sodako kalau enggak ya enggak jangan dipaksakan. Ya. Masih banyak sodako-sodako yang lain. Ya. Misalnya ya dengan cara menolong orang, dengan hmm. tenaga, dengan berpikir, hmm. Eh, minimal senyum aja sama orang gitu kan. <laughs> sedekah itu ya. Iya, sedekah. Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari SMS, e, eh, mandi junub boleh tidak setelah makan sahur? Dari ya. Ibu Tita. <laughs> Iya, boleh aja. Ya jadi misalnya orang hubungan suami istri malam malam Ramadan gitu kan tahu-tahu ya belum mandi ini oh lupa ini ya sudah sesudah su masuk sholat subuh gitu kan hmm. mandi aja subuh hmm, gitu kan hmm. eh, asal jangan melakukan hubungannya itu setelah subuh gitu. Hmm, ya. nah itu yang iya, iya, ya, salah ya. Yang nggak boleh. Uh, Tapi eh, atau uh, misalnya begini orang bisa aja keluar mengeluarkan mohon maaf mengeluarkan air mani gitu hmm. di siang hari tetapi memimpi, berdasarkan mimpi tidak sengaja, ya hmm. biasa aja mandi. Hmm. Tapi kalau sengaja batal puasanya. Batal puasanya ya. keluarkan ya onani misalnya ya. itu iya. batal. Onani dan masturbasi batal ya. ya. Tapi kalau yang tadi konteksnya Ibu Tita ini berarti kalau dia melakukannya setelah subuh baru itu batal puasanya. Ya? Tidak hanya sekedar batal. Tidak kena ya. Iya. <laughs> Baik, kembali eh, telepon Anda 8291710. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? dengan Bapak Umar. Pak Umar di mana nih? Di Kalibata. Silakan Pak Umar. Ini Pak Ustadz mau nanya aja ya. Iya. Kan kata kalau di bulan Ramadan itu kan uh, apa sih doa mudah diterima sama Allah gitu kan. Mm -mm. mm. Saya udah nggak salah nih. Apa ngejalanin banget sebelum Ramadan pun saya emang doa selalu mm. tiap-tiap uh, selesai sholat gitu kan. Mm -mm. Cuma saya mau tanya kalau kita nggak eh, lebih lebih pokok ke bahasa Indonesia Ustadz, itu doanya gimana? Apa diterima nggak ya Ustadz ya? Mm kita lewat bahasa Indonesia. Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi nggak usah pakai ada kan di buku-buku apa juga oh bahasa surat ini bla bla bla gitu kayak. Cuma saya belum paham tapi bukan saya nyuek, tapi belum paham. Oh ah, ah, ah. udah dari Indonesia aja dulu misalnya di iya. duha hmm. minta di, di apa jambangan rezeki atau apa. Betul, betul. Tapi dengan bahasa Indonesia gitu. Terus yang kedua Ustaz, <clears throat> hmm. seandainya pada bulan Ramadan ini ya, saya tuh nggak ngerti banget masalah-masalah kayak gimana. Cuman kok tumben gitu loh di Ramadan ini kayak saya getol banget ngejalanin yang sunah-sunah bukan seri atau apa. Hmm. Kayak macam Uh, Semangatnya dua. naik ya? Nggak tahu, saya juga tadi Ustaz bilang saya hmm. ini kok saya jadi tambah kayak dua gitu. Terus hmm. saya kalau misalnya nggak hebat dong kalau nggak tahu, saya bilang <laughs> kayak saya gini. Mungkin kalau yang dengar mungkin kelihatannya sombong banget nggak, saya ngomong nggak, gitu. Nggak, nggak kan. ke arah itu. Cuma saya bertanya kalau saya lagi misalnya kayak macam per hari ya saya nggak uh, tahajud gitu. Hmm. Itu kayaknya benar-benar salah banget di iya, iya, di, iya. di mata Tuhan. Ini gitu. ada apa ini gitu gak ya? tahu, saya juga bingung kayaknya ya ampun Allah lagi benci nih kok nggak dibangunin gitu. Iya, iya, Cuman iya. intinya sekarang bulan Ramadan itu kayak saya mudah walaupun begadang tapi kok dibangunin jam setengah tiga pas. Hmm. Iya iya. Itu aja Ustaz ya. Dari siapa tadi ya. Mas? Kenapa? Dari siapa tadi? Dari Bapak Umar. Pak Umar, silakan. Ya. Terima kasih Pak Umar. Oke, ya. Ustaz ya. <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh apa yang tadi yang pertama doa pakai bahasa Indonesia oh iya <laughs> terus uh, doa pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa pakai bahasa apa saja pakai bahasa Jawa bahasa Inggris bahasa Arab nggak apa-apa yang penting juga kita uh, tahu yang diminta ya hmm. doa itu kan permintaan kita. Hmm. Berarti kita ya sebaiknya tahu apa yang kita minta. Hmm. Nah, enggak apa-apalah pakai bahasa asal jangan kita dalam sholat lo diganti bahasa, diganti bahasa Indonesia <laughs> itu aja itu nggak boleh ya kalau sholat gak diganti boleh, itu. Ya. Nah, kalau di luar sholat terserah mau pakai bahasa apa ah, saja ya uh -uh. tapi kalau uh, ini nih mengenai gejala dia sama, sangat semangat menjalankan sunnah pakai pada bulan Ramadan iya ini memang bulan nih? Ramadan itu Allah katakan awalu rahmah Uh, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Hmm. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah salah satu bagian daripada kasih sayang Allah. Allah itu akan memudahkan kita untuk melakukan kebajikan. Hmm. Menggerakkan apa saja itu gampang. Gampang ya. Iya. Coba kita nggak biasa bangun jam 3 itu. Hmm. Tapi secara otomatis walaupun kita tidur jam 12, jam 3 bangun. Hmm. Allah gerakkan betul. Itulah kasih sayang Allah hmm. hmm, hmm. untuk kita mudah melakukan beribadah kepada Allah. Iya, ya, ya. karena I, dapatkan rahmat ya, tentu ya. mendapatkan ya. rahmat dari Tapi Allah. Tapi tentu saja harus dipertahankan Pak ya. Ya makanya rahmat itu harus kita jaga. Hmm. Kalau enggak ya hanya dapat awalnya saja setelah itu kembali kepada uh, eh, Gadan semula. Tradisi lama, <laughs> tradisi lama ya. Baik, kembali telepon dan SMS. Ada dulu SMS Pak Kiai. Saya pernah sholat di suatu negeri di sebuah masjid. Banyak jamaah yang masbuk Pak Kiai. Hmm? Uh, dia melihat ada yang kosong di soft belakang yang paling pojok. Kemudian dia melewati jamaah yang sedang sholat. Jadi seorang yang masbuk Pak Kiai ini hmm. berjamaah masbuk kemudian melihat ada ada saf yang kosong di belakang paling pojok kemudian dia melewati jamaah yang sedang sholat dengan alasan mengisi saf yang kosong bagaimana hukumnya pak kiai eh, dari ya, Haikal ya ini banyak hal yang perlu disikapi memang kita satu sisi ingin mendapatkan kesunahan eh. mendapatkan kesunahan itu artinya ya me rapatkan barisan-barisan sop yang masih kosong. Hmm. Tetapi jangan sampai untuk mendapatkan kesunahan itu kita melanggar aturan hmm. yang bisa membatalkan sholat kita. Hmm. Nah, jadi apa artinya mendapatkan kesunahan tetapi melanggar eh, keharaman gitu kan? Hmm. Nah, haram di sini artinya ya bisa membatalkan sholat kita itu kan? Nah, itu tidak boleh. Hmm. Jadi kita tetap diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang utama, ya, ya. tetapi jangan uh, meninggalkan eh, melewati yang lebih utama. Iya, gitu. gitu ya. Jadi ya. Uh, harus dengan cara nah, dan tidak melanggar. Ya, gitu ya. Kita jangan sampai hanya mencari sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Mm hmm. Apalagi hanya mencari sunnah tetapi melanggar aturan. Iya. Nah. <laughs> ini ada pertanyaan tadi kaitannya dengan uh, wudhu kita dari SMS juga mm -hmm. uh, dari Ariyati Arianti disentuh. Bagaimana dengan mengomentari orang? Kita mm-hmm. kita komentari orang misalnya eh, tentang masalah pakaiannya sedangkan kita tidak kenal orang itu Pak Kiai. Apakah dosa-dosa itu pertanyaan kan mestinya harusnya apakah itu berdosa? Lalu kalau itu berdosa, apakah dosa-dosa itu agak uh, bisa gugur dengan berwudu? Gitu. Ya, <laughs> makanya kita hati-hati, jangan sampai Gampang komentar. ini ya mengganggu, memperbuat salah kepada orang. Kadang-kadang mulut kita ini uh, kalau sudah terbiasa ngomong yang tidak baik, ya itulah akhlak. Akhlak itu uh, sifat yang muncul tiba-tiba tanpa terfikirkan lebih dahulu. Hmm bisa baik bisa tidak baik kalau baik itu namanya akhlak mahmudah kalau tidak baik namanya akhlak madmumah hmm. nah itu bisa aja muncul ketika ada orang lewat kita komentar macam-macam ngomongin ngerasain hmm. dan lain sebagainya hmm. nah itu adalah bagian daripada kesalahan kita kepada orang lain hmm. salah kita kepada orang lain hmm. tidak cukup kita misalnya dengan istighfar dengan apalagi dengan wudhu itu hmm. enggak enggak Enggak, selesai. Yeah. Kalau kita salah kepada orang, mintalah maaf kepada orang. Kalau yeah. kita salah kepada Allah baru itu. Jadi itu salah alamat. <laughs> ya. Tapi eh, bukan karena wudhu saja tadi ya, harus iya, harus, ya, harus minta maaf itu ya. minta maaf ya. ya. Baiklah, satu penelpon sebelum kita break. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya Pak, sudah masuk Pak. Dengan siapa ini Pak? Pak Mariman. Pak Mariman di mana Pak Mariman? Anu Pondok Gede. Silakan Pak Mariman. Anu mau tanya Pak Ustadz, ini mm -hmm. kedudukan sholat apa itu pacar dengan sholat subuh eh anu sebelum subuh itu pak hmm. itu kedudukan lebih ah, abdel mana pak dengan mana ini pak dibandingkan dengan mana ya ini sini pak karena di kampung itu saya diajarkan oleh anu guru anu atau ustadz hmm. saya itu hmm. sholat fajar itu dilaksanakan sebelum sholat kegiatan subuh hmm. yang rakaat warna rakaat warna apa tekah terus nasam nasrah rakaat kedua itu hmm. apa tekah terus alam daro hmm. terus sholat kegiatan subuh itu rakaat pertama al-fatihah dan surat apa ah, kafirun terus eh, rakaat kedua apa ah, TK terus eh, ikhlas ping terus tiga kali itu walana segunung ukur. Pakai nah, bahasa nah, Jawa nggak apa-apa, Pak. <laughs> ya itu yang yang yang apa yang mana itu, Pak? Ya, ya. Baik Pak Marimun, Anda dengar di radio nanti ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Marimun. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di Pondok Gede ini eh, Bagaimana mungkin diluruskan pakai? Iya, jadi sholat fajar itu sebetulnya sholat subuh. Hmm. Kalau sholat sunnah fajar itu baru qobliyah. Hmm. Jadi istilah beda saja. Ada yang menggunakan sholat qobliyah subuh. Nah, yang yang wajib subuh, ya, sholat subuh. Hmm. Ada sholat fajar. fajar. Ya, itu sholat subuh. Jadi kalau sholat sunnah, sholat sunnah fajar Atau ya. qobliyah subuh Atau ya. qobliyah subuh Jadi betul kalau disunahkan para ulama-ulama kita memang uh, apa Eh, membaca surat surah alam nasroh hmm. gitu kan uh, kemudian membaca uh, uh, apa yang nomor dua membaca surah hmm. alam taro itu kan. hmm. kan jadi dulu saya ingat uh, dulu ini ha, bukan hadis tapi sering dibuat buat uh, ucapan para ulama. Uh, jadi disunahkan membaca dua surat alam, hmm. Ya kan? Mangkoroa alam wa alam lam tusib alam. <laughs> Siapa yang membaca surat alam nasroh, ya, dan surat alam taro, hmm. lam tusib alam maka tidak akan terkena alam penyakit alam itu. Ah gitu. ya. Ya. Ah, Ini nih kalimat ulama saja ya. Iya iya. Man qara'a alam wa alam alam <laughs> tusib alam. alam. <laughs> <laughs> itu itu di pesantren gitu ya. Oh itu bacanya susah itu kalau enggak. Mas qara'a alam uh wa alam sama tulisannya kan? Iya, cuma baca, bedanya alam. bacanya beda. Iya. Yang satu alam iya. yang satu alam ya. Al sama sama. Sama ya. Alam alam alam. Iya. Alam tusib alam sama juga. Iya. ya. Jadi begitu. Jadi sholat sunnah fajar itu hmm. sama dengan sholat sunnah hmm. uh, eh, Yeah. Sholat fajar itu sholat subuh gitu kan. Yeah. Ya. Uh. Baik, Pak Kiai waktunya tidak memungkinkan sudah hmm. hampir selesai. Mungkin bisa ditutup dengan doa wal, atau mungkin satu kalimat untuk uh, penegasan. Iya, ini saya kira untuk renungan kita semua. Pada dasarnya kita nanti akan kembali kepada Allah hmm. yang menyertai kita adalah amal ibadah kita. Hmm oleh karena itu kita juga waspada, kita juga harus mawas diri introspeksi bekal apa kira-kira yang akan kita bawa nanti ke akhirat atau ke alam kubur. Saya kira itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.